كان يفهم ويحفظ وصنف كتابا في السنه قال الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى اعتقاد ابي زرعه عبيد الله ابن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل أو نقل أو نقل عنهم رحمه الله لو وجد كتاب من أجل بعض النسخ قد تكون فيها خطأ في التشكيل حتى قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد ابن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب السنة في أصول السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع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 itu maka kita memulai dengan izin Allah swt pada hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad ini pada tanggal yang ke-6 dari bulan Rabi' Tsani Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 November tahun 20, 2020 Masehi berkata Al-Hafidh Al-Lalikai dalam dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang kata beliau hafizahullah taala kitab ini kitab Al-Imam Al-Lalakai rahmatullah taala alaihi dinamakan oleh para ulama dengan kitab Usul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah kitab pokok-pokok daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karena memang terkandung di dalam kitab tersebut yang ditulis oleh beliau akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah dan bantahan-bantahan kepada orang-orang atau paham-paham yang menyelisih daripada prinsip ahli sunnah wal jamaah dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah tersebut adalah apa yang menjadi akidah dua imam dari negeri Rai dan beliau adalah al-imam Abu Zur'ah dan Ubaidullah bin Abdul Karim dan al-imam Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Al-Mundir Ar-Razi rahmatullah taala alaihima Berkata Al-Imam al hafid Abu Al-Qasim Hibatullah bin Hasan At-Tabari Ar-Razi al shafii Rahmatullah Ta'ala alaihi di mana beliau adalah seorang dalam imam yang mempunyai banyak hafalan terhadap hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah ahli qiraah um, mahir dalam membaca Al-Quran dan beliau adalah salah seorang ulama dalam Baghdad di zamannya berkata tentangnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullah taala alaihi beliau dahulu adalah dalam seorang ulama yang sering menulis dan menghafal yang dikenal dengan ilmu dan ilmu serta agamanya dan kebaikan daripada agamanya. Berkata dan Al-Hafidh Abdul Qasim Badullah rahmatullah taala alaihi Iqtiqad Abi Sur'an Ubaidullah bin Abdul Karim Ini adalah akidah daripada Al-Imam Abi Sur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim dan Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Al-Mundir keduanya adalah dua ulama besar dari negeri Roy dan akidah dari jamaah para ulama salaf yang dinukil dari mereka berkata Al-Imam Abul Qasim rahmatullah taala alaihi telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Mudaffar Al-Muqri Beliau berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Husain bin Muhammad bin Habash Al-Muqri Beliau berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Beliau berkata, Aku berkata, aku bertanya kepada bapakku dan yakni Al-Imam Abu Hatim Abdurrahman bin Abi Hatim beliau berkata, aku berkata atau bertanya kepada bapakku yakni Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris dan bertanya pula aku kepada Al-Imam Abu Surah tentang madhab ahli sunnah wal jamaah dalam pokok-pokok agama mereka dan apa yang didapati oleh para ulama diambil dan ditemui dari para ulama di seluruh negeri dan apa yang mereka berdua yakini dari perkara akidah tersebut maka beliau berdua menjawab kami menemui ulama-ulama kami di seluruh daripada negeri-negeri baik itu adalah Hijaz ataupun Irak ataupun negeri Syam ataupun negeri Yaman nah, kami mendapati bahwa madhab mereka pendapat mereka tentang al-iman iman adalah qaulun wa amal ucapan dan perbuatan Yazidu wa yangkus Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Pada keseluruhan daripada sisinya, yakni seluruh daripada isi Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukan makhluk wal qadar khairu wa syurruhu minallahi azza wa jalla dan takdir yang baik ataupun yang buruk semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. قال الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد ابن المظفر المقرئ قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد هو محمد ابن المظفر ابن علي ابن حرب أبو بكر المقرئ الدينوري سكن بغداد وحدث بها عن إسحاق بن إبراهيم بن محمد وأبي بكر بن مالك القطيعي وأبي علي بن حبش كتبنا عنه وكان شيخا صالحا فاضلا صدوقا قال حدثنا الحسين بن محمد قال الذهبي رحمه الله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في معرفة القراء الكبار الحسين ابن محمد ابن حبش أبو علي الدينوري المقرئ قال أبو عمرو الداني رحمه الله متقدم في علم القراءات مشهور بالإتقان ثقة مأمون هذا الرجل الثاني في السند الرجل الأول صدوق والثاني ثقة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي, حاز ابن أبي حاتم وهذا عبد الرحمن ابن هذا الإمام المعروف بأبي حاتم الرازي هو إمام وابنه إمام قال رحمه الله تعالى وعبد الرحمن ابن أبي حاتم كان من الأئمة الأعلام رحل وطاف البلاد وحدث عن أبيه وعن أبي زرعة رحمه الله تعالى يقول عنه الخطيب البغدادي رحمه الله كان رحمه الله قد كساه الله نورا وبهاء يسر من نظر إليه وكان قد سافر مع أبيه في رحلة طيبة وهي رحلة الحج رحلة الحج إلى بيت الله الحرام كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وكان لم يحتلم بعد قال فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت فسر أبي بذلك وفي رواية أنه كان على الباخرة فأنزله بحبل وغسله بالماء بالبحر ثم رفعه له كتاب نفيس في الجرح والتعديل وكتاب في الرد على الجهمية وله تفسير يقال له تفسير ابن أبي حاتم قال الذهبي من أفضل التفاسير ومن أحسنها من أحسن التفاسير تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم وصنف المسند في ألف جزء وله كتاب الزهد والكنى وله كتاب العلل من قصصه الجميلة في رحلته لطلب العلم يقول رحمه الله تعالى كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابله قال فاتينا يوما انا ورفيق لي شيخا من المشائخ فقالوا هو عليل يعني إيه مريض فتركناه ثم خرجنا فرأينا في طريقنا سمكة انشغلوا بطلب العلم حتى نسوا بطونهم ونحن ربما العكس إلا من رحم الله ننسى طلب العلم من أجل الأكل شرب لكن في الناس بقية في الناس بقية خير ولا سيما هذه الوجوه الطيبة فاشتريناه فاشترينا السمكة فلما صرنا إلى البيت وأردنا شوي هذه السمكة حضر وقت المجلس حضر وقت الدرس فلم يمكننا إصلاح هذه السمكة ومضينا إلى المجلس فلم تزل حتى أتى عليها مكثت ثلاثة أيام السمكة يعني في البيت حتى كادت أن تتغير فأكلناها نية لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه أن نعطي السمكة من يطبخها ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد وهذا الأثر أيضا صح عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى في صحيح مسلم بعد أن ذكر الإمام مسلم أحاديث المواقيت ذكر قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى إنا لنطعن في أقوام لعلهم حط حطوا رحالهم في الجنة لعلهم حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من مئة سنة فقال أبو بكر الرازي فدخلت على عبد الرحمن ابن أبي حاتم وهو يقرأ وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل فحدثته بما قاله يحيى بن معين الحافظ الإمام إمام الجرح والتعديل في عصره ويتكلم بمثل هذا الكلام قال فلما حدثت عبد الرحمن بما قاله يحيى بن معين بكى وهو يقرأ في الجرح والتعديل بكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده وجعل يبكي ويستعيد للحكاية يقول أعد علي أعد علي الحكاية وهو, وهو يعيد كلام يحيى بن معين قال الذهبي رحمه الله تعالى أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة هذه ترجمة مختصرة لمن؟ لابن أبي حاتم رحمه الله مرقدا الشيخ أبو عبد الله ياسر العامر حفظه الله تعالى مرقدا الإمام الحافظ الألكائي رحمة الله تعالى عليه حدثنا محمد بن مظفر محمد بن مظفر نعم guru dari Imam Al-Lalikai rahmatullah taala alaihi ini adalah Muhammad بن Mudaffar bin Ali Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, beliau mengambil hadis dari Al-Imam Abi Ishaq rahmatullah taala alaihi dan yang lainnya daripada para ulama dan beliau adalah seorang syekh yang soleh, yang mempunyai keutamaan dan beliau adalah seorang yang soduk seorang yang jujur atau tingkatan hadisnya adalah enam tingkatan hadis yang hasan. Berkata demikian perkataan dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullah taala alaihi tentang Al-Imam Muhammad bin Mudaffar yang merupakan guru daripada Al-Imam Al-Alikai rahmatullah taala alaihi. Kemudian Muhammad bin Mudaffar Al-Imam Muhammad bin Muzaffar beliau berkata telah menyampaikan kepada kami hadis Husain bin Muhammad bin Habash. Beliau adalah Husain bin Muhammad bin Habash Al-Muqri berkata Al-Imam Al-Zahabi rahmatullah taala alaihi dalam kitab beliau Ma'rifatul Qura Al-Kibar nah Beliau menukil perkataan dari Al-Imam Abu Umar Amr Ad-Dani dan tentang Husain bin Muhammad tersebut bahwa Husain bin Muhammad adalah seorang yang dikenal keilmuannya dalam ilmu qiraah. Nah, dia adalah imam dari para Imam al-qurra yang termasyhur dan beliau adalah seorang yang thiqah. Thiqah adalah tinggal tentang hadisnya eh, sahih. Kemudian beliau berkata telah menyampaikan kepada kami hadis Al Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim rahmatullah taala alaih. Dan ini adalah Al Imam Abdurrahman bin Abi Hatim yang kunyahnya adalah Abu Muhammad beliau adalah putra daripada Al-Imam Abu Hatim itu sendiri yang kita akan baca akidah beliau dalam kitab atau risalah ini Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Bapaknya adalah imam Jadi anak dan bapak keduanya adalah Dua imam ahli sunnah wal jamaah Beliau adalah salah satu dari imam yang tersohor, yang masyhur. Beliau dahulu adalah seorang ulama yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam rangka untuk menuntut ilmu hadis. Berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, rehlah dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. I beliau mengambil ilmu dan hadis dari bapaknya Imam Abu Hatim bahkan juga dari Imam Abu Zur'ah rahmatullah taala alaihima berkata tentangnya tentang Abdurrahman bin Abi Hatim ini Al Imam Al Khatib Al Baghdadi rahmatullah taala alaihi bahwa dahulu Al Imam Abdurrahman bin Abi Hatim adalah nah, seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang bagus nah, dan wajah yang tampan menyenangkan bagi setiap orang yang melihat beliau penampilan beliau menyenangkan bagi setiap orang yang melihat beliau rahmatullah taala alaih nah menyusun musnad adalah nah menyusun hadis berdasarkan nama daripada para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebagaimana beliau punya kitab dalam bab zuhud dan kitab al-kuna nama-nama kunyah daripada para ulama para hadis. Sebagaimana beliau punya kitab al-ilal kitab yang menerangkan tentang cacat-cacat yang tersembunyi dalam dalam periwayatan hadis. Tidak semua para ulama hadis mereka mahir dalam bidang ini. Dia adalah bidang ilmu hadis yang paling sulit. Di antara kisah beliau yang indah dalam menuntut ilmu adalah ketika kata beliau, "Nah, kami sedang di negeri Mesir." Selama tujuh bulan lamanya kami tidak pernah nah makan dengan makanan yang ada di dalamnya kuah kuah daging tidak pernah setiap hari-hari kami nah dipenuhi dengan duduk bermajlis dengan para masyayikh dengan para ulama nah mendengarkan hadis-hadis dan ilmu yang mereka sampaikan ketika malamnya maka kami mengoreksi nah, dan mencatat kembali apa yang telah didapatkan dari majelis para ulama tersebut di siang harinya. Pada suatu hari kami datang aku bersama temanku nah, kepada seorang guru daripada para masyayikh, syekh daripada para masyayikh yang waktu itu beliau sedang sakit. Nah, Akhirnya kami pun keluar dari rumahnya enam dan meninggalkan syekh tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, kami melihat di perjalanan tersebut ada enam seekor ikan. Kami mendapati ikan. Kemudian kami pun enam mengambilnya Setelah itu setelah kami ambil daripada nah, ikan tersebut maka kami menginginkan untuk memasaknya dengan membakarnya ha, untuk bisa dimakan. Akan tapi ternyata datang di sana waktu nah, waktu untuk bermajlis dengan para Masyaih maka kita pun Nah, akhirnya bermajlis dan menghadiri majlis para ulama tersebut sampai selama tiga hari ikan tersebut tidak tersentuh. Kemudian beliau pulang dan melihat keadaan ikan sudah mulai berubah warna. Nah, maka beliau makannya, nah, beliau makannya dalam keadaan mentah belum dimasak. Beliau tidak punya waktu untuk waktu yang cukup untuk nah, memberikan daripada uh, memberikan ikan tersebut kepada orang yang bisa memasaknya. Nah, atau membakarnya sehingga bisa dimakan. Tidak ada waktu untuk itu. Nah, sehingga beliau makannya dalam keadaan seperti itu sudah tiga hari lamanya. Nah, ah, dibiarkan. Nah, belum ah, dalam keadaan belum dimasak dan setelah itu nah beliau makan nah, dengan tanpa masak terlebih dahulu. Nah, kemudian beliau berkata, la oleh ilmu berahatil jasad. Nah, tidak diraih ilmu tersebut dengan jasad yang bersantai-santai sebagaimana Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Yahya bin Abi Gathir dari Al-Imam Ibnu oleh Al-Imam Muslim rahmatullah taala alaih dalam kitab sahihnya. Altar yang sama. La yustata oleh ilmu bira'atil jasad. Nah, tidak diraih ilmu tersebut dengan jasad yang bersantai-santai. Nah, setelah alimah Muslim rahmatullah taala alaihi menyebutkan tentang nah waktu-waktu daripada waktu salat dalam sanad hadis yang sangat panjang, kemudian beliau uh, setelah itu nah meriatkan dalil alimam Yahya bin Abi Kathir rahmatullah taala alaihi nah ucapan yang masyhur tersebut. Nah, bagi para penuntut ilmu, sungguhnya ilmu ini, ilmu syar'i ini tidaklah ya, diambil dan diraih dengan jasad ha, dan badan yang bersantai-santai. Tetapi perlu di sana al-jid wal istihad, perlu di sana untuk seorang dia bersungguh-sungguh dalam menuntutnya dan mencarinya. Berkata Imam Yahya bin Ma'in rahmatullah taala alaihi. Nah, Sesungguhnya kami nah, mencela suatu kaum yang mereka telah meletakkan nah, meletakkan daripada berbekalannya di dalam jannah. Kemudian nah, disebutkan oleh Al Imam Abu Bakar Ar-Razi perkataan Imam Yahya bin Ma'in tersebut nah kami kata Imam Yahya bin Abi Kadir telah mungkin kami telah uh, sungguh kami telah me mencela daripada suatu kaum yang mereka telah meletakkan di sana nah perbekalan mereka dalam jannah 100 tahun lamanya nah kemudian berkata Imam Bakar Ar-Razi Aku sampaikan perkataan Yahya bin Ma'in tersebut kepada Abdurrahman bin Abi Hatim yang pada waktu itu beliau sedang membacakan kepada manusia kitab Jarh Ta'dil. Aku sampaikan dalam apa yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in tersebut dalam kepada beliau maka beliau pun menangis dan gemetar daripada tangan-tangan eh, tangan beliau sampai Naam terjatuh kitab dari tangan beliau. Kitab jarah yang wa ta'dil yang beliau baca itu. Nah, kemudian beliau terus menangis dan senantiasa meminta kepada Abu Bakar Ar-Razi rahmatullah taala alaihi untuk mengulangi daripada perkataan Al-Imam Yahya bin Ma'in tadi. Berkata Imam Zahabi rahmatullah taala alaihi mengomentari daripada kisah ini, nah sungguhnya nah Al-Imam Abdurrahman bin uh, Abi Hatim tersebut nah, beliau merasakan nah, ketakutan dan uh, rasa takut yang sangat di dalam hatinya ha, dengan mendengar perkataan ha, dari Imam Yahya bin Ma'in yang merupakan salah satu a'immah jarohat takdil tersebut إذا أيها الإخوة سند المؤلف رحمه الله تعالى في نقل عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة سند على أقل الأحوال أنه سند حسن من أجل ابن المظفر فإنه صدوق إذا هذا السند لا غبار عليه ثم قال رحمه الله تعالى سألت أبي وأبا زرعة سألت أبي وأبا زرعة وهذه الرواية من رواية الرجل عن أبيه وصاحب أبيه هذه الرواية من رواية من؟ من رواية الرجل عن أبيه وصاحب أبيه هذه الفائدة الأولى من قوله سألت أبي وأبا زرعة هذه الجملة فيها فوائد منها الأولى أن هذه من رو... من رواية هذه العقيدة من رواية الرجل عن أبيه وصاحب أبيه الفائدة الثانية أنه ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على السؤال عن المعتقد الصحيح والمنهج السليم الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وذلك عن طريق سؤال أهل العلم الراسخين الربانيين حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى بامان وسلام الفائده الثالثه ان السؤال ينقسم الى قسمين السؤال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم مما تمس الحاجة إليه فهذا مباح أو مندوب أو مندوب أو مأمور به والآخر ما كان على طريق التكلف والتعسف والاختبار والامتحان فهذا مكروه ومنهي عنه فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل وإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلف في أسئلته لمدرسه ينبغي أن يتأدب الطالب مع معلمه وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة الأدب قال وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب وما استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة الأدب وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب وما استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب بركاته وفقه الله وسدده بركاته شيخنا وفقه الله وسدده بهو Dalam sanat tadi, enam wahai saudara-saudara kami yang berbahagia bahwa sanat tersebut enam adalah sanat yang minimal keadaannya adalah sanat yang hasan. Enam sebabnya adalah Al-Imam Ibn Al-Mudaffar tadi. Enam. jadi sanat ini adalah sanat yang tidak ada keraguan lagi tentang nah, diterimanya eh, diterimanya dan tidak ada di sana keraguan lagi nam tentang kesahihannya. Berkata Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hadim rahimahullah taala nam Aku bertanya kepada bapakku dan kepada Abu Zur'ah. Nah, dalam perkataan beliau ini terdapat beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh wa Ta'ala. Faedah yang pertama adalah perkataan beliau ini merupakan riwayat dari seorang laki-laki dari dari bapaknya dan dari teman bapaknya. seseorang dari bapaknya dan dari teman bapaknya atau sahabat bapaknya. Faedah yang kedua adalah seharusnya bagi seorang muslim dia betul-betul bersemangat penuh semangat dalam bertanya tentang akidah dan keyakinan yang sahih serta madhaj yang salim, yang selamat. Dari seseorang yang demikian adalah dengan bertanya kepada para ulama rabbaniin yang mereka adalah berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ulama yang dikenal dengan kesolehan di dalam agamanya serta kebaikannya sehingga orang tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala nah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh keamanan dan keselamatan. Yang ketiga adalah faedah yang ketiga dari pertanyaan Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim kepada bapaknya dan kepada sahabat bapaknya yaitu Imam Abi Zur'ah bahwa sesungguhnya pertanyaan itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pertanyaan tentang makna daripada buah dan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini pun pertanyaan dalam permasalahan kita buah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang dalam rangka untuk mencari penjelasan dan menuntut ilmu, ingin tahu. Nah, ingin belajar dari perkara-perkara yang memang dibutuhkan oleh seseorang dan ini merupakan perkara yang disyariatkan perkara yang terpuji dan perkara nah, yang mustahab jenis yang kedua dari pertanyaan tentang kita buah dan sunnah Rasulullah adalah jika pertanyaan tersebut dalam rangka untuk nah, takalluf memaksakan diri atau dalam rangka untuk nah, menguji atau imtihan terhadap gurunya atau para pengajarnya menguji nah, tentang keilmuan mereka dan bani diri dia sendiri maka ini adalah pertanyaan yang hukumnya makro dan nah, dan terlarang. Dan seluruh daripada pertanyaan yang dia dalam rangka atau dengan niatan yang seperti ini maka jawabannya adalah nah, dia sebagai kalau dijawab maka jawaban daripada pertanyaan tersebut hanyalah sebagai Nah, teguran bagi orang yang bertanya. Hardikan bagi orang yang bertanya. Dan jika terjadi di sana jawaban terhadap pertanyaan yang demikian hanyalah dalam rangka untuk memberikan hukuman yang berat ha, kepada orang yang bertanya itu. Tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk dia membebani diri nah, dalam pertanyaannya kepada para ulama sebagaimana dalam dikatakan oleh Al-Imam Nuqayyim rahmatullah taala alaihi dalam kitab Madarijus Salikin tentang mansilatul adab, kedudukan daripada adab di dalam syariat. Wa mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Kata Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala bahwa sungguhnya adabnya seseorang merupakan alamat tentang kebahagiaan tentang kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Siapa yang beradab? enam orang kalau beradab, enam ini menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang akan berbahagia. Dan jeleknya adab merupakan alamat tentang kecelakaan dan kebinasaan daripada orang itu sendiri. Dan tidaklah enam di sana ada suatu perkara yang menarik daripada kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana ada, yakni tidak ada perkara kebaikan dunia dan eh, kebaikan akhirat yang bisa diraih oleh seseorang nah, yang lebih banyak daripada uh, pintu atau uh, daripada nah, seseorang yang mereka beradab. yakni orang kalau dia beradab, nah, dia akan meroleh banyak dari sana dan dengan sikap adabnya tersebut kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan tidak ada di sana perkara yang menyebabkan seorang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sebagaimana orang-orang yang mereka punya adab yang jelek. Orang yang punya adab yang jelek, dia akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari kebaikan dunia dan akhirat. Ini makna nam dari ucapan al-Imam Nuqayyim rahmatullah taala alaihi nam hendaknya bagi para penuntut ilmu mereka senantiasa menjaga adabnya nam dengan para gurunya termasuk dalam e, bertanya kepada para guru tentang perkara agamanya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah jami'a, ini ralat e, bahwa sungguhnya Nah, jadi beliau menyebutkan bahwa uh, pertanyaan itu terbagi menjadi dua. Nah, pertanyaan dalam rangka nah, uh, untuk uh, seorang mencari kejelasan uh, dari suatu permasalahan dan uh, menuntut ilmu uh, dari perkara yang dia butuhkan dan ini adalah perkara yang uh, sifatnya adalah mustahab dan uh, diperintahkan. Soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang nah, dalam rangka untuk takaluf membani diri dan menguji atau imtihan terhadap gurunya dan ini adalah nah, perkara yang tercela. Nah, jadi pertanyaan uh, seseorang uh, dalam suatu permasalahan terbagi menjadi uh, dua uh, bagian sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Nah, masalah taufik Masadat. Nah, ilahuna نكتفي بهذا القدر حفظكم الله